Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arba bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik Ibu dan Bapak sekalian banyaknya permintaan untuk topik iman I nah, ingin dibahas tentang ibu ya Iman ini kan 119 Kemarin sudah sampai surah ke 48 ya Ini Tapi uh, kita coba uh, ke halaman 115 ya. yeah. Di 296 bahasan kita juga masih mengkaji tentang sholat ya Kita masih akan meneruskan tentang sholat Seperti janji saya kemarin kita masih tentang sholat Jumat Sesuai dengan hari ini hari Jumat ya Baik namun untuk menambah wawasan kita dalam indeks Quran ini Sholat tahajud kemarin sudah Sholat Jumat Eh, suratul wusto ya. Surat kedua, surah kedua ayat 238. Ini masih kita memakai eh, warna buku warna merah ya. Karena jilid empatnya eh, sebentar lagi selesai insya Allah. Nanti di jilid empat itu lebih lengkap. Apalagi nanti ada indeks yang lainnya ya. Jadi apa sih ngumpulin indeks-indeks supaya kita memahami dengan mudah ya belajar Al-Quran. Surah Tulusto surah kedua ayat 230 maaf ya ayat 238 surah kedua ya coba dicari. Ini surah kedua ayatnya ayat 238 238 sudah ketemu? 237, 238. Ya. Ada ya. Ini ayat ini muncul uh, saat ada perselisihan ya. Pertengkaran suami istri. Kok ada ada sholat di tengah-tengahnya? <laughs> ini menggambarkan hati-hati dengan sholatnya. Karena biasanya kan kalau suasana lagi hati nggak beres, ya ada pertengkaran dengan istri atau suami atau ada percekcokan, ada salah paham dengan anak. Nah, kadang-kadang konsentrasi kita terbagi. Maka muncullah ayat ini gitu. Itu ya jadinya. Jadi kenapa Quran itu tidak pada suatu tempat? Nah, ini disesuaikan dengan kronologis peristiwa terjadi jadi kalau orang sedang sibuk, kemarin kan sudah dibahas. Ada orang yang ter, terlalu sibuk mengurus pemerintahan sehingga lupa sholat. Ada orang yang kaya raya lupa dengan sholatnya jadilah korun ya pengikutnya korun. Itu. Jadi siapapun bisnis boleh, usaha boleh, apa boleh, tapi memang harus me mengikuti norma-norma syariat Islam dan sholatnya jangan ditinggalkan begitu. Ini ya, jadi kalau kita baca ayat sebelumnya tentang talak di sini ya. Itu ayat 235-nya. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Nah ini dalam perceraian itu ya nanti. Dengan sindiran. Tentang tolak 236-nya juga sama. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur. Tiga, dua tiga tujuhnya jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah. Dan memaafkan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Itu lagi berbicara tentang talak, tentang cerai. Jika belum bercampur, jika sudah bercampur ada aturan mainnya eh tiba-tiba muncul tentang sholat. Kan sepertinya aneh itu ya. Ya tiba-tiba di 238 Hafizu ala salawati was salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Ini sebagian ulama berpendapat ini memberikan gambaran bahwa Quran bukan buku pelajaran. Buku pelajaran kan materi itu materi Quran adalah hidayah, petunjuk. Al-Quran juga memberikan solusi. Jadi saat kita dapat permasalahan, dapat kesulitan tentang talak ini kan permasalahan orang ada yang jadi sakit karena anaknya bercerai ataupun mungkin ya stres dan segalanya, maka dikembalikan pelihara salatmu. Gitu. Jadi ini kenapa ada ayat ini muncul menurut sebagian ulama ingin memberikan gambaran ya sedang dapat permasalahan kembali kepada Allah. Gitu. Kembali dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Hanya kepada Allah kita meminta tolong dengan sabar dan salat. Itu ya di ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala salat 'ala salawati was salatil wusta. وقوموا لله قانتين pelihara segala salatmu semuanya ini al-amru lil wujub ini perintah ya jadi harus menjaga salat-salat kita dan peliharalah salat wusto ini salat wusto ini salat yang di tengah-tengah dan yang paling utama ada yang berpendapat bahwa sholat usha itu sholat asar. Itu umumnya. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semua sholat. Gitu. Ada yang menyatakan sholat usta itu sholat maghrib. Pertengahannya kan itu maghrib. Ya, ada juga yang menyatakan sholat subuh. Ya intinya dari semua itu, semua sholat harus kita jaga. Itu ya. Nah ini. Baik. Nah, itu tentang sholat tulus toh yang harus kita jaga ya semua sholat Kemarin banyak yang SMS Pak Ari eh, Buku hadis itu yang Pak Ari pegang banyak di toko buku Ada banyak ya Di toko buku Islam ataupun mm, toko buku umum Saya kemarin jalan-jalan ya Di toko buku ada ya ah, Hadis soheh muslim atau soheh Bukhari itu saya dua-duanya ada tapi ada Bukhari Muslim ya, ini yang Muslim saja. Ini renungan kita masih tentang sholat ya. Sebelum kita meneruskan ke topik sholat Jumat. Banyak yang tidak tahu ya tentang keutamaan sholat-sholat Jumat. Ini keutamaan setelah selesai sholat kita jangan selesai begitu saja. Tapi apa? Kita harus wirid dulu gitu. Karena kita sekarang banyak sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit kafir. Jadi kita bingung beramal. Ini landasannya loh ya. Ini ada hadisnya. Jadi kita tidak asal ngomong ini hadisnya soheh Imam Muslim ya, Bukhari dan Muslim. Itu soheh hadisnya dan harus diamalkan bukan boleh lagi. Ini yang dia dia, dia lakukan oleh Rasulullah. Kecuali yang ingkar sunnah ada ada aliran yang hanya berpegang kepada Quran, tidak mau berpegang kepada sunnah. Namanya ingkar sunnah. Ya gimana bisa? Kalau kita beramal, kita mengamalkan Al-Quran tanpa hadis, tanpa penjelasan dari Rasulullah. Gitu. Ya. Ini Pak Ustadz boleh nggak seorang istri menjadi imam di rumahnya? Imam buat siapa? Kalau buat suaminya nggak boleh. <laughs> Itu ya. Sepinter apapun istri nggak boleh jadi imam suaminya. Tapi kalau ngimamin anak-anaknya yang perempuan lagi boleh atau anak kecil yang ya ikut-ikutan gitu ya, belum balik, belum dewasa, belum cukup dalam rangka pelajaran. Tapi nanti anak laki-laki itu kalau udah sudah besar, dewasa, dia yang jadi imam gitu ya. Baik, <clears throat> ini hadis kita tentang sholat ya setelah selesai sholat nih bacaan-bacaan apa saja uh, hadis yang ke-552 ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'b bin eh, Ujrata ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'akkibah mu'akkibat la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna zubur kulli salatin maktubah salasun wa salasuna tasbihatan wa salasatun wa salasuna tahmidah wa wa rab ya wa arba'u wa salasuna takbirah. Ini kebiasaan Rasulullah nih. Dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya ada suatu amal tiap-tiap sesudah sholat wajib yang tidak akan merugikan orang-orang yang mengamalkannya. Apa? tasbih 33 kali, subhanallah, tahmid, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, 34 eh, ya. Ada ini ini ini hadisnya. Ada hadis yang lain nanti sama 33 ditutup dengan la ilaha illallah. Ini hadis yang pertama ya. Jadi boleh mengamalkan tasbih 33 kali, subhanallah, tahmid 33 kali, alhamdulillah, takbirnya 34 jadi jumlah 100, kan? Iya kan? 33, 33, 34 jadi 100. 99, 100, 100. Nama Allah kan 99. Nama-nama Allah Asmaul Husna. Itu hadis yang pertama. Jadi kalau ada yang mengamalkan seperti itu jangan main salah-salah aja. Ada ada argumennya ya. Eh, hadisnya cukup kuat, sahih. Yang kedua, An Abi Hurairah eh, ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallahu fi zuburi kulli salatin salasa wa salasina wa hamdulillah salasan wa salasina wa kabbarullah salasan wa salasina fatilka tis'atun wa tis'una wa qala ta, mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ya lahul mulku wa lahul wa ala kulli syai'in qadir. Kalau semuanya itu dilaksanakan, jaminan dari Allah. Gufirat khatayahu wa in kanat misla zabaril bahr. Percaya enggak? <laughs> Kalau enggak percaya ya sudah. Ini ini ingkar sunnah berarti. Ini hadisnya kuat. Ini yang dilakukan Rasulullah. Ya. Dan eh, gara-gara ada bid'ah, ada, ada kesalahan. Jadi sekarang kita susah milah milihnya. Itu mana yang benar, mana yang sesuai tuntunan, mana yang enggak gitu kan. Nah, makanya kembali pada Al-Qur'an dan Al-Hadisnya dulu ya. itu. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa yang bertasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, berarti jumlahnya 99. Jadi jumlahnya 99 kali. Kemudian dicukupkan seratusnya dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, baginyalah kerajaan dan pujian dan dialah maha kuasa atas segala-galanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu diamalkan, maka diampuni oleh Allah segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadisnya cukup kuat, ya, sahih. Itu mau ngingkarin ini lagi berarti ingkar sunnah beda alirannya beda paham ya nanti ya nauzubillah kalau sudah ingkar sunnah seperti apa ya <laughs> gimana sama peraturan undang-undang kita taat sama peraturan pemerintah nggak taat peraturan presiden kan gitu paling tinggi kan undang-undang paling tinggi kan Al-Quran undang-undang itu seperti itu kan di negara kan ada nanti dari undang-undang di bawahnya PP peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan daerah nah macam-macam banyak aturan kan undang-undang nah sama nah sekarang kalau undang-undangnya dijunjung peraturan pemerintahnya enggak ya gimana Qurannya iya hadisnya enggak ya gimana sementara hadis itu penjelas daripada Quran ya karena hadis itu sunnah itu bisa kauliah ucapan piliyah perbuatan atau takrir nabi itu dijelaskan oleh Rasulullah. Dan tentang sholat juga dari mana kita tahu. Kalau di Quran kan secara global aja. Itu kecuali waris, ada bagian-bagian tertentu memang dari Quran dijelaskan secara detail. Bagian-bagian tertentu global dijelaskan oleh hadis. Nah ini tentang doa iftitah ya. Doa iftitah apa sih yang sering dipakai Rasulullah? Nah An Abi Hurairah taqala kana Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hunayya qabla ay yaqra fa qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wa qira'ah ma taqul apa sih yang diucapkan antara waktu takbiratul ihram dengan baca suratul Fatihah qala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoyaya kama yunaqqasabul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma' wal barab wal barad. Itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Biasanya Rasulullah diam seketika sesudah takbir kan. Allahu Akbar. Lalu diam sebelum membaca Fatihah. Lalu kutanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah yang Anda baca ketika Anda diam?" Ini memberikan gambaran bahwa doa iftitah itu jangan kencang-kencang kan ada ya sambil mengagul salat itu. kita berjamaah di sebelahnya bacanya kencang-kencang Allah berkabir walun Jadi kita konsentrasi kita terganggu. Nih dalam ya nggak dikencengin gitu disir ya, itu jangan kenceng-kenceng sehingga mengganggu sebelahnya Ya Rasulullah, apakah yang Anda baca ketika Anda diam seketika antara takbir dan membaca Fatihah? Beliau menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barod. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala dosa sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Wish, doa yang begitu indah. Ini kan dituntun oleh Allah, oleh Rasulullah. Doanya seperti ini. Karena tahu manusia itu tempat salah al, insan mahalul khata nisyan, tempat salah dan lupa. Maka diingatkan untuk selalu bertobat berdoa ya. Nih, ya Allah jauhkanlah aku dari segala dosa sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat bukan jauh, jauh, coba dijauhkan. Kemudian, ya Allah sucikanlah aku dari segala dosa-dosaku sebagaimana kain putih dicuci orang dari kotoran. Coba bayangkan baju seragam mukti kotor kumel dicuci pakai pemutih dibersihkan bersih ya ya Allah bersihkanlah aku dari segala dosa-dosaku dengan salju dengan air dan dengan es masya Allah Pak Haris saya emang pakai doa itu doanya doa yang lain ada memang ada juga ini hadis yang berikutnya nih hadis ke 557 An Ibni Umar qala bainama nahnu nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam il qala rajulun minal minal qaumillah minal qaum ya dari mulai sini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila sampai ini wajah ke sana ya jadi bukan nggak ada dasar ada ini dari Ibnu Umar katanya ketika kami sedang sholat bersama-sama Rasulullah tiba-tiba ada seorang laki-laki dalam jemaah membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro subhanallahi bukata wa asila. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qail kalimata kada wa kada qala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah qala ajibtu laha futihat laha tuh masyaallah ya ini apa jadinya kalau membaca ini? Futihat laha abwabus sama qala Ibnu Umar fama taraktuhunna min dasamita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu dzalik. Maka bertanya Rasulullah, siapa yang membaca kalimat itu tadi? Jawab laki-laki itu, aku ya Rasulullah. Sabda Rasulullah, aku kagum terhadap kalimat itu. Karenanya dibukakan segala pintu langit. Kata Ibnu Umar, Aku tidak pernah lupa membacanya sejak ku dengar Rasulullah membacanya. Dan itu dulu lagi di madrasah yang diajarin ini ya, yang hafalnya ini. Allah bait baininya jarang, padahal dua-duanya ada ya argumennya gitu. Ada ada dasarnya gitu ya. Itu dulu ya renungan tentang sholatnya. Nih, ibu boleh miliki, bapak boleh ya. Uh, yang ini tebel karena empat jilid. Ini yang saya pegang Sahih Muslim. Itu ada juga nanti Sahih Bukhari. Baik, bahasan kita kemarin tentang sholat Jumat kan. Sholat Jumat itu sholat eh, surah Ju ya. Ini surah ke-62 dilihat kembali ya. Surah ke-62 ya, belajar baca, belajar tajwid, belajar terjemahnya, belajar memahami dan belajar mengamalkan mencoba untuk istiqomah karena yang disenangi Allah itu amal kita yang dawam, yang kekal, wa in kola, walau sedikit apalagi banyak. Itu ibadah sekarang hari ini banyak, besok enggak, enggak gitu. Ya, yang yang disenangi adalah yang konsisten, kontinu, istiqomah, dawam. Ada? Sudah sudah 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا tuh matobi رأوا لن وإذا رأوا تجارة تن إدهر أو لهوا nun iwad, nun sogir karena setelah tanun ketemu nun mati. Eh, ya, aulahwani ikhfa. Faddu mad jaiz bin pasil. Ko ima itu mad wajib mutasil. Bedanya apa? Cetakan Indonesia gampang. Mad jaiz bin pasil, mad tobi ketemu alif. Mad wajib mutasil, mad tobi ketemu hamzah. Walaupun tidak tepat. Harusnya katakan mad wajib mutasil, mad tobi ketemu hamzah satu kalimat. Mad jaiz fasil matabi ketemu hamzah juga di lain kalimat. Mana hamzahnya? Di alif itu ada hamzahnya harusnya. Lihat halaman 38 nomor 1 nomor 2 ya buku wajib kita. Itu. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما Ul qul lamati idhar hukum lamati. Lamati ketemu lam dan ro idgom. Lamati ketemu selain lam dan ro idhar. Maknya matobi i ikhfa. Indallah lafad Allahnya dibaca tebal tabkhim. Kenapa? Karena sebelum lafad Allah baris di atas ada fathah tuh. khair khairlin khairum idgom bi guna. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين itu ayat tentang Jumat ya karena kemarin sudah dibahas sekarang kita coba mulai dari keutamaan hari Jumat ini hari Jumat ya apa sih keutamaan di hari Jumat kita pada hadis berpegangnya ya jangan Ya kalau kita dengar sembarang dengar tanpa landasan ya kita ragu benar apa enggak. Karena sekarang kan banyak hal-hal, wah musrik wah murtad, ya bid'ah gitu kan. Nah sekarang kita lari ke sumbernya, sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Ini hadisnya ya. Keutamaan hari Jumat. Ada sih keutamaannya nih. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sebaik-baiknya. Ini Rasulullah bersabda di hadis nomor 457. Ya, hadisnya cukup kuat. Muslim, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Turmudi itu wah, udah kuat ya hadisnya. Mana? Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Fihi khuliqa Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Wa fihi ukhrija minha. Wa la takumu sa'ata illa fi yaumil jum'ah. Rawahul Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahahu. Sebaik-baik yang sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Kenapa emang? Pada hari itu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan. Di waktu itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan waktu itu juga ia dikeluarkan dari surga. Kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dulu ada ya orang Bandung. Kiamat akan terjadi Jumat tanggal sekian. Hehe, <laughs> ada-ada aja yang ramah Buktinya enggak jadi. Sok tahu. Nabi aja enggak tahu, kalau nggak dikasih tahu Nabi nggak tahu kapan terjadinya kiamat kan itu hmm, hadis lain tentang keutamaan hari Jumat nih Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah wa a'dhamuha indallahi ta'ala wa a'dhamu indallahi ta'ala mi yaumil fitri wa yaumil adha wa fihi khamsu khilal Kenapa emang Khalaqallahu azza wa jalla fihi Adam alaihissalam. Tuh diciptakannya Nabi Adam. Wa ahbatallahu ta'ala fihi Adam ilal ardi وفيه توفى الله تعالى آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ma min malaki muqarrabin wala sama'in wala asdin wala riyahin wala jibalin wala tajrin illa hunna yusfiqna min yaumil jum'ah. Rawahu Ahmad wa Abu Majah. Penghulu sekalian hari adalah hari Jumat. Itu maka berbuat baik ya di hari Jumat ini. Hari lain juga Jangan hari Jumat baca Quran, sholat, hari lain enggak. Ya enggak juga. Tapi di hari Jumat ini spesial gitu ya. Lebih gitu loh. Kalau Nasrani kan minggu, kita Jumat gitu. Penghulu sekalian hari adalah hari Jumat dan ia merupakan hari terbesar di sisi Allah Ta'ala. Bahkan baginya ia telah lebih besar dari hari raya Idul Fitri itu dan dari hari dari hari raya Idul Adha itu coba lebaran Idul Fitri aja yang kita <laughs> sering ribut lebih besar ini itu hari Jumat ini lebih besar dari Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa emang? Pada hari Jumat itu terjadi lima peristiwa. Pertama, yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam. Satu itu ya. Allah Ta'ala menurunkan Adam ke bumi. Kedua, Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Adam. Ya, ketiga, dan pada hari Jumat itu ada suatu saat di mana tidak seorang hamba pun berdoa memohon sesuatu kepadanya kepada Allah kecuali akan dikabulkan Allah permohonannya itu. Dengan catatan selama yang dimintanya itu bukan sesuatu yang haram. Itu keempat. Jadi ada saat-saat tertentu kalau kita berdoa di hari ini, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan tidak meminta sesuatu yang neko-neko yang haram ya. Kelima, serta pada hari Jumat ini pula terjadi kiamat. Tuh, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diwafat, diturunkan ke bumi, Nabi Adam diwafatkan. Ada satu satu saat di hari ini, di hari Jumat ini, saat kita berdoa kepada Allah, pasti dikubul Allah. Kecuali mintanya minta yang haram, sesuatu yang nggak benar. Itu. Dan yang kelima adalah terjadinya kiamat. Maka tiada suatu malaikat mukorrabin pun, tiada pula langit, bumi, angin, gunung, atau lautan, melainkan semuanya takut ya belaka pada hari Jumat. Masya Allah. Tuh, ya. Kemudian tentang hari Jumat nih. Berdoa pada hari Jumat. Sepatutnya seorang itu berdoa pada saat terakhir dari hari Jumat eh, yang dimiliki ibu tuh bagus ya. Eh, tadi kan bertanya kitab apa? Kitab Bukhari, kitab Muslim boleh dimiliki. Tapi yang saya baca ini yang terakhir ini dari fikus sunnah jadi dua. fikus sunnah tuh banyak ya, sudah diterjemahkan enak tinggal baca gitu. Ih jangan baca terjemahannya. Ya kalau pinter terjemahin sendiri, kalau nggak pinter baca terjemahan orang gitu ya. Ini. Tuh ada ya berdoa pada hari Jumat. Hadisnya nomor ke-459. Nih, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu katanya, "Qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala fi yaumil jum'ah sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli يسأل, يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته قال عبد الله فأشار إلى, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعد ساعة قلت أي ساعة هي قال آخر ساعة من ساعة النهار قلت Innaha laisat sa'ata salatin qala bala innal abda al-mu'mina idza shalla kapabila salat thumma jalasa kemudian duduk la yajlisuhu illa salatu huwa fi salat ini pada suatu ketika saya menyatakan dan waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk Nah dia eh, ini kata sahabat ini ya. Ini kan sahabatnya tadi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah lagi duduk. Ya Rasulullah, dalam kitabullah kita beroleh keterangan bahwa pada hari Jumat itu ada suatu saat di mana tidak ada seorang hamba mukmin pun yang bersolat lalu berdoa kepada Allah Ta'ala sedang waktunya bertepatan dengan saat tersebut melainkan Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Tiba-tiba kata Abdullah pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat pula kepadaku dan mengatakan, atau sekejap saat, benar, atau sekejap saat, kata kataku pula. Tapi kapankah waktunya ya Rasulullah? Ada saat-saat dikobul tadi. Beliau menjawab, ialah saat terakhir pada siang hari Jumat itu. Uh, ya. Jadi sebelum Jumat. Tanyakan pula, bukankah pada waktu itu tidak boleh bersolat? Maka ujar Nabi benar. Tapi seorang mukmin itu apabila telah selesai bersolat, lalu duduk menantikan solat berikutnya, berarti masih dalam bersolat. Itu. Hadis yang lain, Inna fil jum'ah sa'atan la yuwaqfikuhuma abdul muslim abdul muslimun yas'alu Allah azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iya wa hiya ba'dal asr. Tuh ada yang nyatakan. Pada hari Jumat itu ada suatu saat di mana tidak seorang muslim pun yang memohonkan sesuatu kebaikan kepada Allah Ta'ala dan waktunya bertepatan dengan saat itu melainkan pasti Allah akan mengabulkan permohonannya dan saat itu ialah sesudah sholat asar. Jadi maksudnya kan setelah sholat asar tidak boleh ada sholat lain, tidak boleh ada ba'diyah, itu. Tapi saat setelah selesai sholat kemudian dia berdoa. Nah itu saat itulah dikubur. Ada yang menyatakan berdoa sebelum hari Jumat, ya sebelum sholat Jumatan itu ya. Ya pokoknya di hari Jumat ini lah ya. Kemudian hadis yang lain, yauma jum'a isnata asyarah sa'ah minha sa'atun la yujadu abdun muslim yas'alullahu ta'ala syai'an illa atahu iya waltamisuha akhir sa'ah ba'dal asr tuh banyak hadisnya ba'dal asr ya setelah asar Hari Jumat itu terdiri dari 12 saat. Di antaranya terdapat suatu saat di mana tiada seorang hamba muslim pun yang memohonkan sesuatu kepada Allah Ta'ala dan waktunya bertepatan dengan saat itu melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Dan carilah saat itu pada waktu-waktu terakhir setelah sholat asar. Jelas ya? Banyak ya. Dan diterima dari Abu Salama bin Abdurrahman radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang berkumpul sambil membicarakan soal saat yang makbul pada hari Jumat. Kemudian mereka berpisah dan sama sepakat bahwa saat yang makbul itu ialah pada saat yang akhir. Akhirnya hari kan habis salat asar, karena kalau maghrib itu sudah ganti hari dalam Islam. Jadi ganti Islam, eh ganti Islam. Ganti hari itu bukan jam 12 malam kalau dalam Islam. Terbenamnya matahari. Maghrib sudah mulai ganti hari. Begitu. Ya. Ini tentang keutamaan di bulan di hari Jumat. Nah, ada juga kan sekarang nggak boleh sholawat bid'ah. Nah, ini ada hadisnya. Nih hadisnya ya. Hadisnya kuat Bukhari Muslim. Kalau enggak berarti dia ingkar sunnah. Naudzubillah kalau ingkar sunnah masa ingkar enggak percaya pada Nabi. Gimana? Ada yang ingkar sunnah ya. Naudzubillah. Nih. Jadi kalau ada yang bilang salawat bid'ah ini dalilnya ya. Dalilnya kuat. Hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Jumu'ah. Kita jadi hari Jumat gitu <laughs> Ada pasar Jumat. Nih. Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Itu. Fihi khuliqa adamu wa fihi kubidu wa fihi nafkhatu wa fihi sa'katu. Sa فأقصروا علي من الصلاة به فإن صلاتكم معروضة معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل ajsadal Ambia Itu ya hadisnya cukup cukup cukup kuat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Ini kalau hadis seperti ini sudah uh, mendekati Quran sahihnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harimau yang pa, ya harimau, harimu, harimu. Harimu ya. Harimu yang paling utama ialah hari Jumat gitu ya ini ini nggak ada namanya terima kasih Pak Ari dibahas ya makanya saya sering meminta saran dan kritik ya namanya saya juga kan lagi belajar ada masukan kritik silahkan saran ya ya e, bervariasi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Tadi sudah ya kita bahaskan. Dan pada hari itu pula dicabut rohnya, rohnya Nabi Adam alaihissalam. Serta pada waktu itu pula ditiup sangkakala dan dimatikan semua manusia. Terjadi hari kiamat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat atasku. Tuh, ini cukup ya dalilnya. Itu. Pak aksiru alaya minas solati pihi Nggak mungkin dong memperbanyak sholat kepada Nabi. Sholat di sini ya sholawat. Itu ya terjemahnya. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat atasku. Dan bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Kan ada sekarang. Kemarin bahkan ada yang eh, ada buku mantan KNU menggugat NU. Pas diajak debat di Yayan di mana tuh ya? Di uh, Jawa Timur sana, eh yang yang nulisnya nggak mau datang. Gitu. Berarti nggak mau debat. Gitu. Debat ini dalam dalam rangka mencari kebenaran. Benar nggak apa yang dia tulis? Dia kan di situ semua orang dibilang musrik, murtad, musrik, murtad ya udah. Padahal dalam hadis kan kalau ada yang ada yang sudah sahadat itu tidak boleh kita bilang dia musrik. yang ini yang ini murtad, yang ini musrik, yang ini murtad ditantangin oleh kiai kiai NU, eh nggak ada nggak datang nggak berani dia. Itu ya. Nah, ini ini ini dalilnya nih solawat ya. Bukan boleh, harus banyak nih. Itu ya. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat rohnya dicabut. Kiamat juga. Itu. Dimatikan semua manusia. Kata Nabi, karena itu perbanyaklah membaca solawat atasku. Dan bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana caranya bacaan salawat itu disampaikan kepada Anda? Padahal waktu itu jasad Anda telah hancur dulu. Nih, nih, nih, nih. Jadi Rasulullah sudah tiada. Bagaimana bisa sampai ujar Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melarang bumi untuk memakan jasad para nabi. Tuh, ini nih, ya, nabi nih yang yang berucap kata Nabi, Bagaimana mungkin saya bersalawat kepada engkau ya Rasulullah sementara engkau sudah tiada, sudah wafat, jasadmu hancur. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melarang bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Jadi tetap utuh ya. Itu ini penjelasannya. Berkata Ibnu Qayyim, memperbanyak bacaan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pada hari dan malam Jumat itu disunatkan berdasarkan sabdanya. Perbanyaklah membaca salawat atasku pada hari Jumat dan pada malamnya. Hal ini adalah tepat sekali. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu manusia, sedangkan hari Jumat adalah penghulu penghulu seluruh hari. Itu ya, ini lagi sariawan agak susah maka mengucapkan salawat kepada beliau pada hari itu merupakan suatu keutamaan yang tiada terdapat pada hari-hari lain. Di samping itu, terdapat pula hikmah lainnya, yaitu bahwa semua kebaikan umat Muhammad di dunia dan di akhirat itu sebenarnya terletak di tangan beliau. Maka dengan pelantaraannya, Allah mencurahkan kepada umat kebaikan dunia dan akhirat tadi Sedangkan kemuliaan terbesar yang dapat mereka capai adalah pada hari Jumat itu. Pada hari itulah mereka akan dibangkitkan, lalu ditempatkan di gedung-gedung dalam surga. Bahkan hari itu pula lah bertambahnya kemuliaan mereka. Yakni jika berhasil masuk surga. Pada hari Jumat juga merupakan hari raya mereka di atas dunia. Serta permohonan hari itu akan dikabulkan dan tidak akan ditolak. Semua itu dapat mereka ketahui dan capai hanyalah dengan sebab pimpinannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai ucapan terima kasih dan sekadar baras budi yang tak berarti terhadap Rasulullah ini, hendaklah kita sekalian memperbanyak bacaan salawat atasnya pada hari dan malam Jumat itu. Cukup kuat dalilnya. Ada yang bilang bid'ah, bid'ah, biarin aja pemahaman dia. Hadisnya cukup kuat hadis Imam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Nasai. Kalau nggak percaya dengan hadis ini berarti ingkar sunnah. Ya, sayang waktunya ya. Nih, boleh nanti ke toko buku ada Fikhus Sunnah. Fikhus Sunnah itu sekarang diterjemahkan sudah ada empat jilid eksklusif. Harganya memang cukup lumayan. Yang saya miliki ini bukunya yang yang nggak yang nggak eksklusif, yang sederhana. Saya beli per jilid kalau nggak salah sampai 14 atau 15 jilid gitu ya. Ini ini pikusuna bagian kedua. Yang kemarin bagian satu. Ini dipakai di Yayan di ya, Universitas di Al Azhar juga pikusuna dipakai. Jadi kalau yang nggak percaya sama hadis ya sudah ya. Beda beda beda pemahaman hmm, kita hargai. Ibu uh, dan Bapak untuk murotal hari Sabtu suratul Baqarah ya ayat 144 sampai 176 suratul Baqarah disiapkan ya. Pak Ahmad Arso <laughs> iya, di buncit 4 nih. Siapkan suratul Baqarah 144 sampai 176 nih Bu Jubaida, Ibu Betty, Ibu Agus ya. Banyak ya. Persiapkan semuanya insyaallah. Hari ini saya juga ada talim di Depok, jangan lupa di Jalan Kartini 58 terbuka untuk umum ba'da sholat Jumat. Yang belum memiliki indeks Qurannya dimiliki ya, supaya mudah belajar kita, supaya pinter Qurannya iya, hadisnya nanti tinggal beli kitab Bukhari dan Muslimnya nyicil lah satu-satu ya. Beli juga kalau nggak dibaca kan susah ya. Makanya adanya Radio Kayu Manis, Alhamdulillah kita akan belajar bersama. Ada saran, ada kritik, ada masukan, jangan sungkan silahkan untuk kemajuan kita ini di 0812 828 7881 0812 828 7881 0812 828 7881 Jangan lupa bantu anak-anak yatim kami ya karena kami agak sedikit kesulitan ya membantu mereka baik bantu dananya, pendidikannya ya buku-buku dan segalanya. Terima kasih untuk ibu dan bapak semuanya. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.